Secara bahasa at-taubah artinya ar-rujuk. Ar-rujuk <clears throat> minad dhanbi Ar-rujuk minad dhanbi Kembali dari dosa. kembali dari dosa. Keluar dari dosa bisa maknanya seperti itu. Kembali dari dosa atau keluar dari dosa. Jadi dalam Al-Quran, dalam hadis, Taba ila sama dengan raja'a. Taba ila sama dengan raja'a. <clears throat> Dia taubah itu sama dengan raja. <clears throat> Kembali. <clears throat> Pulang. Meninggalkan. <clears throat> Ini at-taubah. Jadi makna at-taubah adalah audur audul abdi kembalinya seorang hamba at, makna at-taubah kembalinya seorang hamba atau audul abdi إلى الطاعة بعد المعصية عود العبد إلى الطاعة بعد المعصية kembalinya seorang hamba kepada ketaatan setelah maksiat. Nah, maksiat itu mukhalafatul mukhalafatullah wa rasulih. Itu maksiat menyelisihi Allah dan Rasulnya. Semua perkara yang menyelisihi Allah dan Rasulnya itu maksiat. Apakah dalam berupa perintah, larangan terkait dengan berita. At-Tawwab At-Tawwab itu dengan wazan fa'al. Wazan fa'al. Ini wazan yang menunjukkan mubalaghah. Menunjukkan lebih, sering, banyak. Fa'al. Kerap, acap, selalu. Ini mana-mana fa'al. Sirat mubalaghah istilahnya. Menunjukkan sesuatu yang bermakna hiperbol. Yang lebih Tawab. Tawab ini salah satu di antara eh, nah, kata ini dipakai artinya disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga disandangkan diberikan kepada makhluk juga diberikan kepada makhluk manusia juga dikatakan tawab. Allah juga bernama At-Tawwab. Dalilnya dalam dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang banyak. Nah. Kullu bani Adam khatta'un. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Itu dalam bentuk artinya dia nama atau diberikan kepada makhluk pada manusia. Ini kan ada beberapa nama di antara nama-nama Allah itu ada yang memang khusus untuk nama Allah sendiri seperti lafzul jalalah Allah, kemudian ar rab kemudian Ar-Rahman. Nah, ini nama-nama yang hanya milik Allah, tidak diberikan kepada siapapun selain Allah. Nah, nama-nama yang lainnya ada lagi nama-nama yang bisa disandangkan kepada Allah, bisa pula disandangkan kepada makhluk. Ar-Rahim, At-Tawwab. Nah. Kalau pada seorang hamba dikatakan At-Tawwab, artinya kathuram minhur rujuk banyak dan sering dari dia muncul dari dia arrujuk sikap kembali kasura minhu arrujuk banyak dan sering muncul dari dia sikap arrujuk kembali minal maksiat min maksiatillah min maksiatillah ila taatihi min ma'siyatillah ila ta'atihi. Wa mimma la yuhibbuhu Allah azza wa jal dan dari yang tidak dicintai oleh Allah azza wa jal mimma la yuhibbuhu Allah azza wa jal ila ma yuhibbuhullah kepada apa yang dicintai oleh Allah. Wa min ghairillah rujuk dia dari segala sesuatu selain Allah ilallah kepada Allah. Qalban wa jawarihan artinya luar dalam. Lahir bah, batin lahir bah, batin. Makanya syarat eh, apa namanya orang itu dikatakan tawab dan dia betul tobatan nasuha berat. Nah. nah, sekarang itu pada seorang hamba. Nah, kemudian kalau tawab ini disandangkan kepada Allah. Apa maknanya? At-Tawwab seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali Tidak masalah ya, nanti juga para ulama juga menyebutkan semakna dengan ini. Alladhi yarji'u ila yaitu yang kembali ila taisiri asbabit taubah kembali mempermudah sebab-sebab taubat yang kembali mempermudah sebab-sebab taubah li'ibadihi untuk hamba-hambanya marratan ba'da ukhra sekali dan seterusnya. Artinya setiap kali hambanya datang, ya, memperbaharui lagi, mempermudah lagi. Nah, dan seterusnya. Nah, ini Allah Ta'ala Tawab. Artinya juga adalah at yang meninggalkan mujazatihi ini tidak membalas hambanya hati menghukum ya menghukum hambanya biinabatihi dengan kembalinya hamba tersebut ila taatihi menaati Allah ba'da maksiatihi setelah kemaksiatannya. Nah, ini mana juga diantara mana at-tawwab. Seperti juga disebutkan oleh beliau di situ. Nah. Jadi nama Allah At-Tawwab menunjukkan banyaknya orang yang bertobat kepada Allah Nah. Ini taubat. Nah, ini nama Allah at tawab Nah, sekarang kita lihat kembali at tawab yang pada hamba. Nah. Artinya juga terkait dengan nama Allah at tawab ini. Karena dari sisi Allah Subhanahu wa taala at tawab at tawab taubat Allah itu berkait dengan dua ada punya ini dikaiti digantungi dikaiti oleh dua nah meliputi dua taubat nah, taubatnya Allah itu nah, artinya kalau dilihat dari manusianya taubat kita taubat kita diapit oleh dua taubat dari Allah subhanahu wa taala nah, taubat kita itu diapit oleh dua taubat Allah nah, artinya taubat apa Eh, makna dalam ayat Al-Quran. Taba'ala. Kalau taba'ila itu pasti dilakukan oleh hamba. Dalam Al-Quran kalimat taba'ila itu pasti dilakukan oleh hamba. Ya tubuh ilallahi mataba. Tapi kalau taba'ala ini maknanya dua. Maknanya dua. Taba'ala, yakni Allah mengilhamkan taubat kepada hambanya. Nah, itu yang pertama. Ini taubat yang mendahului taubat kita. Taubat yang pertama, taba'ala, yang pertama dia, yakni Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan taubat kepada hambanya. Mengilhamkan taubat kepada hambanya. Nah, kemudian taubat yang kedua, ala Allah menerima taubat hambanya. Setelah hamba itu menjalankan taubat tersebut. Gitu. Paham ya? Nah. Jadi taubat kita itu diapit oleh dua taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang pertama taba'ala, yakni Allah memberi taubat mengilhamkan taubat memasukkan dalam hatinya penyesalan, merasa malu, merasa sedih, ya, marah kepada dirinya kenapa melakukan itu. Nah, kemudian Kemudian apa, muncul tekad untuk tidak melakukan lagi berhenti dia dengan segera. Nah, muncul hal-hal tersebut, nah dia jalankan. Dia perbaiki dirinya, banyak-banyak dia minta ampun kepada Allah. Dia jaga amalan-amalan sunnahnya yang wajib-wajibnya. Betul-betul dia menyesal minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Mengaku di hadapan Allah kesalahan dan dosanya. Nah, minta supaya dia Allah ampunkan, Allah hapuskan pengaruh-pengaruhnya Nah, dia perbaiki diri dengan memperbanyak nah, amalan-amalan nah, sunnah, amalan-amalan yang bisa mengurangi beban ini dosa tersebut, entah itu saudara ataupun dia jihad misalnya. Nah, <clears throat> nah ini mana? Taubat yang pertama. Nah, setelah itu, setelah hamba tersebut datang kepada Allah, masuk dalam hatinya penyesalan, marah kepada dirinya, malu, kepada dirinya, malu kepada Allah. Nah, malu kepada Allah dia melakukan perbuatan dosa dalam keadaan dia sudah sadar tahu Allah melihatnya, Allah mendengar bisikannya, Allah mendengar ucapannya, Allah melihat perbuatannya. Malu, dia mengakui bahwa dia salah. Mohon ampun kepada Allah, tekad untuk tidak mengulangi. Taba alaihi. Allah menerima taubatnya. Perbaiki. diilhamkan dia lagi untuk memperbaiki dia dijaga oleh Allah kalau betul-betul taubat itu taubatan nasuha buahnya seterusnya itu akan nah. kalau betul-betul nasuha dia bertobat dari semua dosa yang dia lakukan yang dia ingat ataupun yang tidak dia ingat betul-betul dia merasa malu dan tekad untuk tidak mengulangi semua dosa yang pernah dia lakukan yang dia ingat kalau dia tidak ingat sudah mau apa boleh buat tapi dia bertekad untuk tidak jatuh lagi maka Allah akan perbaiki dia. Bagaimana derajatnya? Dia akan mungkin lebih tinggi dari derajat dia sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, nah memang di kalangan mereka para ulama juga mengkhilaf. Apakah mungkin orang yang jatuh ke dalam dosa itu kemudian bertaubat derajatnya bisa lebih tinggi dari orang? Bisa saja. Nah. Bisa saja. Walaupun memang ada nanti memang di antara manusia itu yang dia bertobat kepada Allah derajatnya segitu juga. Ada yang memang dia apa, bertobat kepada Allah kembali ke pertama dalam artian dia tidak lebih. Nah, ada yang memang dia bertobat kepada Allah kemudian derajatnya lebih tinggi daripada sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dalam kesalahan. Para ambiak misalnya taubat mereka membuat mereka lebih tinggi dari sebelum mereka dapatkan teguran dari Allah. Nah, <clears throat> itu seperti di antara mereka menyontohkan Nabi Daud alaihissalam. Nah, bertaubat kepada Allah dengan luar biasa kisah tentang taubat beliau. Terus cuma karena memutuskan perkara belum menimbang. Nah, menyalahkan yang satu belum dengar. Ya. Nah, nah, kemudian beliau bertobat kepada Allah dengan taubatan yang luar biasa hebatnya. Sampai dikisahkan oleh para mereka yang menukilkan riwayat Israelian, sujudnya beliau begitu lamanya sampai tumbuh lumut di tempat sujud beliau. Nah, bertobat kepada Allah adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim di antaranya ketaatan ini yang di yang di apa namanya? dalam bentuk taubat ini ketaatan dalam bentuk taubat ini adalah ketaatan yang tidak sama dengan ketaatan yang lainnya. Sangat istimewa Sampai-sampai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis Anas, "Lallahu ashaddu farhan." Betul-betul Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba. Lebih gembira daripada orang yang di tanah yang tandus sunyi kehilangan kendaraan yang penuh dengan bekalnya, bekal untuk menempuh perjalanan hilang kendaraan tersebut. Putus asa dia untuk mencari. Tinggal tunggu mati saja sudah. Dia istirahat di sebuah di bawah sebatang pohon, tahu-tahu kendaraannya muncul. Saking gembiranya mendapatkan kembali kendaraan tadi, dia salah ucap. Gelap pikirannya saking gembiranya. Dan ini terjadi. Nah, orang yang kadang-kadang saking gembiranya kan nggak kontrol ucapannya. Saking marahnya, saking sedihnya. Nah ini saking gembiranya dia sampai mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ucapan kufur. Tapi karena gembira dia mendapatkan itu tadi, salah ucap. Nah, Allah jauh lebih gembira daripada hamba tersebut. Dengan taubatnya seorang hamba. Datang kembali dia. Dan taubat ini betul-betul membuat syaitan putus asa dan menyesal. Ketika dia menjatuhkan seorang hamba, bahkan mungkin puluhan tahun, dibenamkan hamba tersebut dalam kubangan dosa, kemaksiatan, segala macam bentuk dosa dia lakukan. Ternyata di waktu-waktu uzurnya, lanjut usianya, taubat dia kepada Allah. Nah, ada diceritakan dari salah seorang sahabat dalam keadaan sudah terbungkuk-bungkuk, membawa tongkat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah semua dosa dia lakukan. Nah, orang jamaah haji pulang pergi, nggak ada yang selamat. Ya, tapi dia beriman, tauhid bertauhid. Kamu benar, bersyahadat dia. Dia ampunkan oleh Allah. Allah terberbuat baik kepadamu. Dia pun dia kemudian pergi dia dalam keadaan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini taubat. Ya. Kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat untuk dibuktikan. Untuk seorang itu betul-betul taubatan nasuha, maka dikatakan oleh Ibnu Ibn Qayyim, kenapa Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawabin? Khusus seperti itu, karena memang taubat ini perkara yang sangat berat. Jarang orang yang mengerti tentang hakikatnya. Betul-betul perubahan hidupnya itu 180 derajat seperti langit dan bumi. Dari keadaan dia sebelum bertobat dengan setelah dia bertobat. Semangat dia untuk kepada kebaikan. Sangat pandai dia menghargai waktunya. Pelit terhadap waktunya itu jangan sampai tersia-sia. Suka dia mudah dia untuk toleran kepada orang lain Samahah. Dia pun tahu dia juga pernah jatuh dalam dosa. Dalam artian bukan dia membiarkan orang itu jatuh dalam salah gitu, tidak. Tidak. Tapi dia tahu. Dia tidak buru-buru memfonis, menghukumi. tahu dia, dia juga jatuh dalam dosa, bahkan mungkin lebih parah. Paham? Suka dia untuk memberikan nasihat. Semakin dia sadar keadaan dirinya bahwa dia adalah ternyata manusia yang lemah. Sehingga apa? Mengikis sifat ujub dalam dirinya. Apa yang mau dibanggakan? Ternyata kamu jatuh dalam dosa. Toh kamu juga jatuh dalam dosa. Bahkan lebih parah. Ibadah apa yang kamu banggakan? Amalan apa yang kamu andalkan? ternyata kamu juga jatuh dalam dosa. Maka dia tidak ya, memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain, dan menganggap suci dirinya. Ini orang yang awam. Dan dia juga selalu menyadari bahwa dalam keadaan dia cemas. Benarkah taubat saya sudah diterima oleh Allah atau tidak? Kadang-kadang kan mungkin seperti dibisiki, diganggu oleh syaitan ada seakan-akan ingin lagi berbuat dosa. Didorong-dorong lagi untuk tergelincir. Nah, yang keadaan yang seperti ini membuat mereka hati yang bertobat dengan taubat dan nasuhah pun miris. Benarkah taubatnya sudah diterima oleh Allah atau tidak? Kenapa kok masih seperti ini? Ya. Ini taubat. Jadi taubat tidak sekedar ucapan saya bertaubat. Karena tingginya kedudukan taubat, maka dia mempunyai sekian syarat yang harus dipenuhi untuk orang yang ingin bertaubat. Dan supaya taubatnya diterima oleh Allah dan dia diperbaiki oleh Allah. Syarat yang pertama. Berkaitan dengan upaya meninggalkan dosa. Yang pertama adalah al-Islam. Orang kafir taubatnya adalah dengan dia masuk Islam. Nah, yang kedua adalah ikhlas. hanya karena Allah Azza wa Jalla. Bukan dia tinggalkan dosa itu, berhenti dari dosa, menyesal itu karena dia gagal. Bukan karena takut kedudukannya, posisinya, derajatnya jatuh. Bukan takut diejek orang, bukan takut kesehatannya berkurang. Bukan takut karena hartanya habis, karena bermaksiat. Bukan karena malu, takut kepada manusia, tapi memang malu dan takut kepada kepada Allah. Dia mengerjakan taubat, menyesal dan betul-betul meminta ampun kepada Allah karena memang malu dan takut kepada Allah. Bukan karena eh, kedudukannya terancam. Kesehatannya, nama baiknya, bukan itu yang dia pikirkan. Tapi dia takut. Kalau kalau misalnya dia tidak diterima taubatnya, Allah menghukum dia karena dosa-dosa tersebut. dalam urusan agama, semakin salah dalam memahami agama, menjalankan agama. Ini berat. Kemudian yang ketiga, yang tiraf, Mengaku berbuat dosa. Mengaku telah berbuat salah. Ini dia harus sadar bahwa dia memang melakukan kesalahan, kesalahan Nah, cuma yang seperti ini, seperti yang telah lalu, hanya orang-orang yang peka hatinya, hidup hatinya, sehat hatinya yang dia tahu bahwa dia dalam keadaan dosa, dalam perbuatan do, dosa. Malil mayyiti bijurhin ilam. Nah, mayat yang sudah mati jene bangkai, ya bagaimanapun keadaannya bangkai itu dicincang, dikuliti, dipotong-potong dagingnya, tidak akan merasa cah sakit. Malil mayyiti bijurhin ilam. Tidak ada rasa sakit lagi kalau mayat itu sudah dicincang. Kalau sudah jadi mayat. kalau hati sudah mati, parah sudah, ya. itu tidak akan sadar kalau dia itu melakukan sesuatu yang tidak pantas. Sementara apa kata Rasulullah? Al-ismu mahaka fi sadrik. Wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah apa yang mengganggu dalam hatimu, yang mengganjal dalam hatimu dan kau tidak mau diketahui orang lain. tidak mau kita diketahui orang lain, dilihat orang lain. Nah, itu dosa. As-sidqu wal kadibu riba. Yang bikin tenang itu adalah kejujuran. Dusta itu masih bikin gelisah, bikin takut. Takut karena salah, berani karena benar. Orang yang punya dosa, melakukan hal yang tidak pantas, kalau hidup hatinya, seringan apapun hal yang tidak pantas itu, dia akan merasa, kok nggak pantas dia melakukan itu. Dia akan merasa, ini nggak pantas, nggak nyaman hatinya. Walaupun satu sunnah dia tinggal, dia tinggalkan. Nah, semakin hidup hatinya, semakin kecil sunnah itu yang tertinggal dia, makin makin tidak nyaman dia. Kita sudah sering ceritakan bagaimana seorang imam Al-Qurtubi mufassir. Nah, tahu-tahu di malam hari dia kena sengat jalan kala jengking. Dia ya, buka lagi muhasabah. Apa sebabnya? Pasti ada dosa yang dia lakukan. Dia periksa dosa apa yang dia lakukan. Nggak pernah nggak mendolimi orang lain, nggak ini. Sampai sore, dari pagi sampai sore, belum dikir masa. Dikir sore belum dia lakukan. Belum dikir so, sore, kena setengah kala jengking. Kita, biasa sudah selesai sholat isya langsung tidur sholat sunnahnya belum ya biasa nggak ada rasa ganjalan Hatta tidur. Begitu kena kasur, kena bantal, les. Enggak merasa ganjalan kalau enggak baca bismikallahumma amutu ahya. Hati-hati. Kita pernah tahu seorang bin baru baca lagi sakit perut, masya Allah. Bismikallahumma amutu belum ahyanya, meninggal paginya. Masya Allah. Nah, ya kalau sempat dia baca dengan doa-doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Meninggal ya. Diampuni oleh Allah. Ini Nikmat apalagi kalau dia memang punya apa namanya mekat artinya yakin insyaallah besok masih hidup lah tasbih, takbir, tahmid. 33 kali tasbih, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Itu Masya Allah. Akarnya luar biasa. Yang itu mendapatkan fawaid mungkin dari Manhad, Mihanjal atau Salafi Indonesia. Keterangan para ulama. Fawaid. Bagaimana seorang Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang rajin menerapkan ini luar biasa tenaganya di siang hari untuk bermunajat untuk kan, artinya beribadah kepada Allah seakan-akan nggak ada kata capai ngantuk biasa ngantuk tapi semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan kata Ali bin Abi Thalib yang diajari langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak aku dengarkan hadis ini aku tidak pernah melupakannya 33 kali tasbih 33 kali tahmid 34 kali takbir Hatta ya lailatul sifin, hatta lailatul sifin. Bahkan sampai dalam perang sifin. Tidak tinggal 33 ini. Tiga. Perang loh. Nampak memang kekuatan beliau. Seperti itu kita mestinya. Salaf kita begitu dia mendengarkan hadis itu langsung diamalkan. Seperti hadis tentang rawatib yang 12 hari, yang 12 rakaat. Kata rawi, masing-masing itu semacam silsilah salah. Aku tidak pernah tinggalkan itu setelah aku mendengarkan hadis ini. Aku tidak pernah tinggalkan 12 rakaat ini setelah mendengar hadis ini. Aina nahnu? Nah, di mana kita? Mengaku kita salafi. Ringan. 33 kali. Ngantuk iya memang. Bukan antum saja, anak juga ngantuk merasakan. Bukan mereka juga merasakan betapa beratnya kalau sudah ngantuk berat. Kadang-kadang nggak -kadang sampai 33 ini tadi berapa ya les. Tapi tersentak lagi, belum selesai, paksa. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, eh, selesai 33. Subhanallah, alhamdulillah. Berapa tadi kak <laughs> Ulang lagi. Dicoba untuk punya tekad itu dibantu oleh Allah. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sulana. Wa inna Allah ma'al muhsinin. Dibantu oleh Allah. Allah karim. Tidak akan biarkan hambanya. Nah, berusaha seperti itu dibiarkan begitu saja. Nah, dibantu oleh Allah. Nah, kalau dia punya tekad, dia hidupkan sunnah sebelum tidur, dia juga dalam di siang harinya dia jujur, mimpi yang mungkin diperolehnya malam hari yang tidak akan dusta. Nah, hampir tidak tidak akan tuh dusta. Nah. Kadang-kadang para salaf minta kepada Allah, ya Allah berikanlah tunjukkan kepadaku kedudukanku di sisimu. Nah. Sampai akhirnya mereka mimpi. Nah. Diberikan ilham oleh Allah mimpi menunjukkan keadaan keadaan dia. Yang anda ingat itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baik. Nah, ini sirah tadi disebutkan dalam hadis dalam hadis kisah hadisul ifk. Rasulullah SAW meminta Bunda Aisyah yang jadi bahan pembicaraan kaum muslimin dan sebagian munafikin ketika itu. Nah, supaya mengaku, mengaku sajalah bagaimana benar enggak. Nah. Karena apa? Fa innal abda idza atarafa bi dzanbin tsumma taba taballahu alaihi Karena seorang hamba apabila dia mengaku berbuat dosa, lalu dia bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Allah terima tobatnya. Jadi tobat itu harus dilakukannya dengan apa? Setelah dia mengenal dosa yang dia lakukan. Kalau dia tidak mau tidak tahu lupa dosanya, tobatlah secara umum. Tobat dari semua dosa yang dia lakukan sejak dia balik. Sejak balik. Sejak mulai tertulis pena taklid kita. Tobatlah, minta ampun kepada Allah. Sesali kalau memang itu salah, ya Allah ampuni ya Allah. Di antara mungkin yang kita tidak ketahui. Kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Aku berlindung kepada kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik dalam keadaan aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam dan aku mohon ampun kepadamu dalam terhadap syirik yang aku tidak ketahui. Enggak sengaja, lupa kita sudah. Dulu pernah. Taubat kita kepada Allah. Nah. Jadi kenali, ingat muhasabah. Maka sempatkanlah 5 menit, 10 menit selesai sholat itu. Setelah dikir, ingat-ingat. Lebih-lebih yang bisa bangun malam, sholat malam. Nah. Muhasabah, lihat kembali perjalanan 35 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Apa yang dia lakukan? Atau 2 tahun, 3 tahun yang lalu yang baru keluar dari balirnya, baru melewati masa balirnya, Apa yang dia kerjakan? Mereka, salaf kita melakukan yang seperti itu. Cari-cari dia ingat 40-30 tahun yang lalu apa yang dia kerjakan kumpulkan semua memori ingatannya, ternyata ada delapan dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Delapan dosa. Dan dia istighfar kepada Allah seribuan kali. Astag. Masing-masing dosa tersebut. Kita masa jahiliyah kita lebih marah, lebih berat. Yang ketiga, yang keempat, al-iqla' al-iqla berhenti atau meninggalkan dosa tersebut. Al-iqla menghentikan atau meninggalkan dosa tersebut atau berhenti dari dosa sama aja. Ini sangat mendasar, syarat yang sangat mendasar. Tidak akan dia dikatakan bertobat kalau dia masih bergelut dengan dosa tersebut. Apalagi kalau dengan mainannya yang satu ini. Nah. Ya. Nah, ini mainan kita ini. Ya, banyak godaannya terutama para syabab. Ya. Nah. nah ini syarat yang sangat mendasar. Ya. Jadi orang yang katanya rujuk kepada Allah, datang kepada Allah, tapi tidak meninggalkan dosa yang dia lakukan. Masih juga teringat, teringat, teringat. Masih juga merasa nikmat, masih juga merasa... Ya, itu tidak dikatakan bertaubat dia. Masih tetap dia berbuat dosa. Kalau dosa itu berupa dia meninggalkan kewajiban, taubatnya dia kerjakan kewajiban tersebut. Kalau dia ini berupa meninggal, melakukan yang dilarang, tinggalkan larangan itu dengan segera. Yang masih berat nonton TV, melihat aurat, merokok, musik, nyanyian, tinggalkan segera. Tidak dikatakan semampu kamu, tidak. Memang harus sesuatu yang ditinggalkan memang mutlak. Boleh. Nah, masih berat, ya berarti Anda belum mampu untuk bertobat. Kemudian ada an-nadam, syarat yang kelima. An-nadam. Ini menyesal. Penyesalan yang sungguh-sungguh di dalam hati. Dan penyesalan itu ada nanti terkait juga dengan penyesalan itu ingkisarnya seseorang di hadapan Allah betul-betul dia hancur di hadapan Allah ingat dosanya itu dia merasa betul dah pasrah mau diapain sudahlah nggak mau nggak tahu apa lagi nah nggak bisa apa-apa lagi nah, seperti orang yang kalau misalnya dia betul-betul hancur meratap menangis itu orang yang nggak rela dihukum mati diseret ke tiang gantungan atau ke hadapan Algojo juru tembak atau juru pancung. Nggak rela, enggak mau. Menangis sejadi-jadinya mungkin meratap minta dilepaskan. Nah, sudah seperti itu. Nah orang yang bertobat ya, tumbuhkanlah perasaan seperti itu. Nyesal melakukan dosa. Nah, tidak ada yang bisa membangkitkan penyesalan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala nyelinap dalam hatinya penyesalan itu. Penyesalan yang bukan dibuat-buat ya. Kadang-kadang kita menyesal itu karena menyesal ringan tapi dalam artian tidak ada yang membuat kita merasa malu kepada Allah, merasa jijik dengan dosa tersebut, merasa nggak pantas kita melakukannya. menyesal kayak orang merasa, wah, kenapa tadi nggak tak makan ya? Kenapa saya tadi tidak masuk ke situ? Menyesal bukan sekedar seperti itu, menyesal. Hmm. Tapi betul-betul dia menyesal itu merasa nggak memang sih nggak pantas melakukan perbuatan tersebut. Nah, sudah Allah begitu baiknya kepada kamu, kamu masih melakukan seperti itu. Ah, Coba tumbuhkan penyesalan seperti itu. Nah, sudah begitu rahmatnya Allah kepada kamu diberi kekuatan, diberi ke nah, kesempatan, waktu, tenaga, pikiran kamu berbuat seperti ini dengan kapasitas kamu seperti ini. Apa tidak malu? Nah, itu yang ditumbuhkan di hadapan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, mengapa kamu ucapkan seperti ini? Mengapa kamu lakukan tindakan seperti ini? Nah, dia akan merasa jijik, benci dengan apa yang telah dia dia lakukan. Nah, nah kalau itu ada muncul dia akan betul-betul meninggalkannya. Dia akan betul-betul lari dari dosa tersebut. Dia akan betul-betul menjauh dari semua yang akan menimbulkan dorongan untuk dia berbuat dosa lagi. Ini penyesalan. Nah, lisannya, hatinya, tidak putus-putusnya itu selalu minta ampun kepada Allah. Merasa sedih. Nah, itu kalau betul-betul dia menyesal Muncul dari memang Allah letakkan penyesalan itu dalam hati. Karena dalam riwayat disebutkan at-taubatu an-nadam atau an-nadam at-taubah. Seperti al-hajju Arafah. Karena yang paling penting, pentingnya ada penyesalan ini tadi. Nah, bukan dia menyesal berbuat dosa itu nanti gimana nanti kalau saya di nama saya nama baik saya tercemar harta saya atau anak-anak saya atau pekerjaan saya atau murid-murid saya. Bukan itu yang menjadi sebab dia menyesal melakukan kesalahan. Tapi betul-betul malu dan takut kepada kepada Allah. Jika terkait dengan hak orang lain, dia akan berusaha untuk membebaskan dirinya. Nah, menyesal dia. Melanggar hak orang lain, hartanya, kehormatannya, darahnya. Nah. Nah, itu yang kelima ya. Berikutnya al-azmu, tekad. Al-azmu. Al-azmu tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa itu. Nah. Ini ada ada tekadnya. Jatuh lagi gimana? Ya nggak masalah, tobat lagi. Gitu. Minta ampun kepada Allah betul-betul sesali. Kenapa kok jatuh lagi? Tapi dalam hati tumbuhkan bahwa dia bukan ingin terus-menerus dalam berbuat dosa. Nah, dia bertekad untuk meninggalkannya. Kalau terjatuh lagi, itulah yang kita katakan manusia. Selama dia menyadari bahwa dia jatuh dalam dosa, kemudian dia minta ampun pada Allah, menyesal, itu pula Allah memberinya ampunan. ya. Nah, kalau terkait dengan hak orang lain dia kembalikan. Yaitu termasuk di antara syarat taubat. Kalau terkait dengan hak orang lain ya, dia mendolimi dosanya itu terkait dengan orang lain. Nah, kalau misalnya kehormatan yang dia langgar, dia minta dimaafkan. Baik kalau misalnya darah, nah dia mungkin melakukan tebusan atau minta dikisos. Kalau harta, dia kembalikan. Nah. Kemudian yang terkait dengan waktu atau kapan diterimanya taubat. dalam hal ini ada dua dua syarat. Nah, ini taubat itu harus dilakukan sebelum berakhirnya waktu penerimaan taubat. Kapan penerimaan taubat itu? Nah, yang pertama disebutkan yakni taubat itu harus dilakukan sebelum ghargharah. Nyawa di kerongkongan. Sebelum nyawa keluar dari jasad. Nah, sebagaimana dalam hadis. Inna Allah yaqbalu taubata taubatal abdi. Inna Allah taubat taubatal abdi. Malam yugharhir. Selama dia belum ghargharah nyawanya belum sampai di kerongkongan, belum sakaratul maut. yang pertama. Yang kedua, tobat itu harus dilaksanakan sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari dari barat, dari barat maghribiha. di nah. dalam hadis Man taba qabla. Siapa yang bertobat sebelum antatlu asyamsu min maghribiha sebelum terbitnya matahari dari barat qabla an asyamsu min maghribiha dari tempat terbenamnya dari barat taballahu alaihi Allah terima taubatnya ini juga mengisyaratkan para syabab untuk bersegera bertobat. Itu tobat yang disenangi oleh Allah, lebih disenangi. Ya. Kalau tobatnya orang tua, hmm, udah 45 tahun ke atas, itu tobatnya sudah karena nah, merasa dia apa bisa jadi karena lemah, hmm, karena udah nggak mampu lagi, hmm, dorongan-dorongan sudah semakin kurang. Tapi tobatnya syabab itu dia masih punya gairah. Masih punya mau, keinginan, fasilitas lengkap, waktu masih panjang, tenaga cukup. <clears throat> Tapi dia bertobat kepada Allah. Itu lebih afdal dibandingkan yang sudah tidak ada lagi dorongannya. Nah, nah. makanya ketika orang yang dorongan kemaksiatan <clears throat> pada dirinya itu lemah, jatuh juga, dosanya lebih berat. Dosanya lebih berat. Orang yang sudah pernah menikah berzina, dosanya lebih berat. Kakek-kakek sudah tua renta, jatuh dan perbuatan zina, dosanya lebih berat. Bahkan dia ancam tidak akan dilihat oleh Allah. Nah, tidak akan dilihat oleh Allah. Nah, ya, orang miskin tapi sombong berlagak, apa yang mau dibanggakannya, dianggal, diandalkannya? Miskin, nggak punya apa-apa. Tapi masya Allah, pertentangan gitu, misalnya, jalan yang berlagak masa. Nah, kalau orang kaya wajar ada yang dianggarkannya, diandalkannya, dipamerkannya ya, kedudukan, jabatan, kesehatan, kekuatan, wajar ilmu. Nah, <clears throat> nah itu. Nah, syabat itu juga. Nah. Ketika dia mendani dorongan itu kuat, untuk dia melakukan kemaksiatan, dia tahan dirinya, dia pangkas dan dia bertobat lebih utama. Makanya Nabi Yusuf itu termasuk di antara nah, nabi yang masya Allah sampai dikatakan oleh Ibnu Taimiyah nggak ada disebutkan dalam Al-Quran itu kesalahan beliau. Ya, dipilih oleh Allah. Nah, nah, baik. Ini taubat ya nama Allah At-Taubah seperti di sini disebutkan oleh beliau At-Tawwab alladzi lam yazal yatubu 'ala taibin yang senantiasa yatubu 'ala taibin ingat tadi maknanya dua tadi dia mengilhamkan taubat kepada orang-orang yang bertaubat dan menerima taubat mereka wa yaghfiru dzunubal munibin mengampuni dosa orang-orang yang kembali kepadanya. Fakullu man taba ilallahi taubatan nasuha. Siapa saja yang bertaubat kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang bening, taubat yang murni, taubat yang jujur dengan syarat-syarat ini tadi. Dengan syarat-syarat ini tadi. Taballahu alaihi, Allah terima taubatnya. Dalilnya antum hafal dalam surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum. Allah gugurkan dosa-dosa kamu. Allah hapus kesalahan-kesalahan kamu dengan taubatan nasuha. Dosa-dosa besar itu dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum Allah masukkan kamu ke dalam jannahnya. Apalagi itu yang kita harapkan. Nah, setelah kita bertobat, makanya dikatakan ikhlas dalam ketika orang itu bertobat, kemudian dia mati, luar biasa. Tobat 99 orang yang membunuh 99 jiwa itu loh. Tambah 100. Dalam keadaan dia betul-betul taubat, tahu dia salah, malu dan menyesal. Tanya kepada orang alim, ada tobat enggak buat saya? Siapa yang menghalangi taubat? Tapi dengan syarat kamu tinggalkan kampung kamu ke negeri yang lain sana. Di sana kamu beribadah bersama mereka. Tekad ada tekadnya. Menyesal dia. Apa buktinya? Dia tanya. Nah, ya, dia siapkan dirinya untuk ber, menjadi baik. Ternyata di tengah jalan dia mati. Subhanallah berebut malaikat adab dan malaikat rahmat. Ini bagian saya karena dia belum beramal, kata malaikat adab malaikat rahmat mengatakan, di ini bagian saya, dia sudah bertobat. Akhirnya diukur mana yang lebih dekat. Sejengkal cuma bedanya. Antara dia dengan negeri yang mau ditujunya, tempat orang-orang baik yang di situ dia, dia dianjurkan untuk beribadah bersama mereka, menjadi orang yang baik. Cuma sejengkal, tapi nampak dari tekadnya. Ini yang paling penting. Ada azam. Ada tekad. dan Allah karim. Allah karim, maha pemurah. Allah maha mulia. Terlalu mulia Allah untuk membiarkan orang hamba yang betul-betul dia tahu dia berbuat dosa dan salah. Berusaha untuk memperbaiki dirinya. Enggak Allah beri. Allah hayyun karim. Allah maha pemalu, maha pemurah. Seorang yang betul-betul dia minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh. Kemudian turun dalam keadaan hampa. Tidak diampuni oleh Allah. Tapi dengan betul-betul taubat dia kepada Allah. Menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah. Menyesal malu kepada Allah. Bukan karena dia khawatir yang lain-lain. Qala fahuwa ta'ib ala at-ta'ibin. Ini Allah itu ta'ib, menerima, mengilhamkan orang-orang yang bertaubat. Awalan, dia mengilhamkan orang orang yang bertobat Memasukkan ke dalam hati mereka penyesalan, rasa malu, rasa takut, rasa jijik terhadap dosa yang dia lakukan menyesal. Yang penyesalan itu gambarannya dikatakan mereka itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ingkisar yang akibat penyesalan itu tidak bisa terungkap dengan kata-kata. Tapi orang yang merasakannya itu betul-betul dia hancur lebur sudah, pasrah sudah, banjir air mata bahkan mungkin darah. Dalam sujudnya ketika dia teringat dosa itu betul-betul malu dia pada Allah. Qala ini awalan bi taufiqihim lit Allah beri taufik mereka untuk bertobat. Wal iqbal bi qulubihim ilaih. Allah ilhamkan supaya hati-hati mereka yang dimasuki oleh taubat Allah ini tadi menghadap betul-betul ya pasrah kepada Allah. Datang kepada Allah, ya Rabbi, aznabtu dzanban. Nah. Fa'altu sayyi'at wal qabihat. dia akui di hadapan Allah. Mengaku malu. minta ampun dia kepada Allah. Wa huwa taib alaihim ba'da taubatihim qabulan laha. Dan dia taib pada mereka. Yani atas mereka ba'da taubatihim setelah taubat mereka dengan menerima taubat tersebut. Wa afwan an khatayahum dan memaafkan kesalahan kesalahan mereka. Ini salah satu di antara nah, asar juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa rahman. Nah. Wa huwa tawwabur rahim. Sering disebut dalam ayat, tawwabur rahim. Allah itu Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nah. Ya. Ya. Mereka yang betul-betul bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha pasti Allah perbaiki. Ya. Terus nanti jangan khawatir dengan mulut orang. Buat mereka yang bertobat dengan taubat dan nasuha jangan khawatir dengan mulut orang. Allah yang jadi pembelanya. Allah yang menjadi pembelanya. Kalau dia betul-betul taubat dan nasuha, ada orang yang mengungkit, ada orang yang mengingatkan, dia berhadapan dengan Allah. Dia berhadapan dengan Allah nantang perang. Allah sudah umumkan perang dengan dia. Man adali waliyan. Kan orang yang bertobat itu sudah dicintai oleh Allah. Menjadi wali Allah. Man adali waliyan fakat adan tuhu bilhar. Berani melawan Allah? Silahkan. Nah, siapa yang menengganggu, menyakiti waliku kata Allah, aku umumkan perang dengannya. Aku umumkan perang dengannya. Nah, siap-siap. Nah, siap, nah, jangan takut tapi betul-betul lah taubat. Betul-betul nyesal. Betul-betul merasa jijik. Dan betul-betul tinggalkan dosa tersebut. Minta ampun kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya. Bawa. Nah, dalam sholat itu diingat semuanya. Minta ampun pada Allah. Istighfar pada Allah. Taubat. Kembalikan hak orang lain. Kehormatan orang lain. Puji. Sebut-sebut kebaikannya. Mintakan ampun untuk dia. Nah, ya Nah. Wallahu a'lam. Ini dulu. Nah, itu taubat. Ya, taubat ya, dari nama Allah At-Tawwab yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an hampir 10 10 kali nama At-Tawwab ini. Nah. Nah. Maka orang yang beriman kepada nama Allah ini maka dia akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian menerima taubat. Tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa dan menghapuskan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Tapi dengan syarat walam yusiru ala ma fa'alu. Dengan taubat itu dia minta ampun kepada Allah bukan sekedar astagfirullah Allah maghfirli rabbighfirli wa tub alayya, tapi betul-betul dia menyesal kemudian mohon ampun kepada Allah dan tekad untuk tidak mengulangi. Nah, dan itu kalau kita lihat nas-nas kita lihat kisah, betapapun besarnya dosa tersebut, Allah Maha Pengampun. Wa inni laghaffarun liman taba wa amila salihan tsumma tada. Allah Maha Pengampun, menutupi, menghapus dosa-dosa orang yang bertobat kepada Allah dan terjaga di atas sunnah. Maknanya ihtada tetap di atas sunnah. Salah satu tafsirannya ihtada. Nah, apalagi kalau kita lihat At-Tawwab tadi kita sebutkan beriringan dengan nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya ini diantara maknanya setelah Allah menerima taubat hamba tersebut, mengilhamkan dia taubat, kemudian hamba itu melaksanakan taubatnya, diterima taubatnya oleh Allah, kemudian Allah merahmati dia, merahmati dia. Banyak diantaranya setelah taubat itu dia dijaga oleh Allah untuk tidak jatuh dalam dosa lagi. Kemudian Allah tidak menghukumnya setelah dia ber, bertaubat. Nah. Hmm. Makna lainnya, nah, ketika dua nama ini beriringan, Allah tidak menolak, tidak menghinakan orang yang datang bertobat kepada kepada Allah. Betapapun dosa dosa yang dia lakukan itu banyak dan besarnya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. dan selalu mintanya kita minta artinya menyebut-nyebut nama Allah ini minta ampun kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur dalam riwayat yang lain innaka antat tawwabur rahim yang dibaca oleh Rasulullah SAW 100 kali dalam sekali duduk ada yang menyebutkan anak lupa apakah itu dalam hadis atau tidak tapi sering apa namanya disebutkan hendaknya ini dibaca setelah dia sholat duha. Selesai sholat duha. Tapi Allah anu lupa apakah itu ijtihad dari para ulama yang menganggap istihsan, yang menganggap baik atau itu dari eh, memang ada asar dari salaf entah dari sahabat atau dari Rasulullah SAW di kuil marfu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, dan taubat itu adalah tugas seumur hidup. Tugas seumur hidup kita. Jadi kapanpun hendaknya kita tidak berhenti untuk bertobat kepada kepada Allah. perbanyak artinya mintalah usaha kepada Allah agar Allah membersihkan dan menghidupkan hati hati kita sehingga apa? Kadang-kadang kita merasa satu perbuatan atau satu ucapan itu remeh Padahal kalau misalnya kita ini apa namanya, kalau misal hati kita artinya atau mungkin mungkin orang lain lah misalnya melakukan dia dengan sesama dia mungkin sebaya atau lebih tua dari dia dia melakukan sesuatu mengucapkan sesuatu kita melihat ucapannya itu mungkin benar tapi tidak pantas untuk dia lakukan gitu. Nah kita juga membawakan itu pada diri kita. Nah, nah makanya kami ketika hati itu semakin bersih semakin peka semakin hidup itu dia akan merasa bahwa kadang-kadang sunnah yang tertinggal itu sudah memberikan ganja ganja dan ketidaknyamanan nah, merasa dia terbebani ya wallahu a'lam bishawab nasallallahu alaihi